Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Arba'in Anawiyah yang disyarah oleh Syeikh salih Al-Fauzan hafizullah taala. Namun sebelum kita lanjutkan setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-10 yang kemarin sudah kita baca. Tafadhal. يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل سفره أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي حرام فأنا يستجاب له رواه مسلم فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم نعم تفضل Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbal illa tayyiban wa inna Allah amara mu'minin bima amara bil mursalin. Wa Ta'ala ya ayyuhar rusulu qul inna tayyibati wa amalu salihah. Wa Ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu qul min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajul yuqimu safar ashqat akbar yamud yadihi ila sama. Ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amul haram wa mashrabul haram wa wudhul haram wa malbasul haram wa wudhul haram wa alaysa jablah wa muslim. Na'am barakallahu fiikum. Tafadhal. innallaha innallaha wa'malu salihah Kulu min tayyibati Thumma zakar ثم ذكر الرجل apa yutilu safar yutilu safar asas anwar asas anwar yang itu apa yang itu apa yamuddu Amat tamu haramun Amat sabu haramun haramun Aku jadi haram Panas Panas Tidak atau fa'anna tajabullah, masalah, ruwa muslimun, na'am Tafadhal Naam, tafadhal. Rafa' sautak. يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه حرام وأنى يستجاب له وأمسي نعم بارك الله فيكم تفضل Na'am barakallahu fikum tafadhal. يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومن امر حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فغذي بالحرام فانا يستجاب له رواه مسلم. نعم بارك الله فيكم تفضل تفضل. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Tafadhal. Layak balu. Layak balu. Ulangi bismillah. Santai aja. yubtilu safar wa mat'amuhu wa mat'amuhu Naam barakallahu fikum. Tafadhal. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقل إلا طيبا وإن الله أمر أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم زغى الرجل يطير سفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبس ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له رواه مسلم نعم تفضل وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين وقال تعالى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى amanu ya ya ayyuhal ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati wa ma razaqnakum ثم ذكر الرجل يطيل السفر يطيل السفر أشعث أشعث أكبر أشعث أكبر يمد يمد يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام و- ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي حرام فأنا فأنا يستجاب له آه، نعم تفضل Naam, hadis pertama, tafadhal. nah, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita masih berada pada penjelasan hadis yang ke-10 mengenai anjuran dorongan agar kita memakan dari makanan yang halal, meminum dari minuman yang halal, berpakaian dari pakaian yang halal dan agar kita pun mencari penghasilan-penghasilan yang halal karena itu semuanya adalah sebab dikabulkannya doa. Karena termasuk sebab penghalang doa makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram berpakaian dari pakaian yang haram, kemudian mencari pekerjaan pun penghasilan yang haram. Itu semuanya sebab penghalang doa. Qala asy syekh Shalal Fauzan habibullah taala, "Ammal qawlu al-khabithu" Adapun ucapan yang jelek, fa innallaha yarudduhu wa yabghaduhu. Adapun ucapan yang jelek maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya dan membencinya. Minal kadhibi, baik berupa kedustaan, bohong, dusta, wal ghibah menghibai itu ngerumpi membicarakan orang lain tanpa ada unsur yang syar'i wan namimah dan juga mengadu domba namimah mengadu domba Menaklul kalam bainan nas ala jihadil ifsad yaitu menukilkan ucapan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk merusak hubungan keduanya itu namanya mengadu domba maksudnya itu termasuk ucapan yang jelek wasyatmi wasyatmi itu caci nan caci maki atau menghina wal qauliz zur dan ucapan yang palsu yang tidak benar wa dan persaksian yang palsu. Na'am barakallahu fikum itu semuanya termasuk ucapan yang jelek yang harus kita menghindarinya. Jangan suka bohong atau suka menghibai. Nah terus hukumnya bagaimana? Membicarakan kelompok-kelompok sesat atau dai-dai yang sesat apakah termasuk ghibah? Bukan. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim bahwasanya riba itu ada kalanya diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, namun tidak dinamakan riba secara syariat. Paham ya? Seperti membicarakan kejelekan ahlu bidah wad dalal. Orang hizbiyun, orang-orang ahlu bidah seperti ini, seperti ini. Atau kelompok sesat jamaah tabligh, jamaah tabligh seperti ini, seperti ini. Atau kelompok sesat IM, ikhwan muslimin. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu bukan riba diperbolehkan. Bahkan termasuk apa? termasuk perkara yang sangat besar, termasuk abdul jihad, termasuk jihad yang paling besar adalah menjelaskan kebatilan ahlu batil. Maaf insyaallah ya. nam itu bukan ghibah, itu diperbolehkan. Dan terkadang ada ghibah, ghibah sendiri itu ada yang diperbolehkan. Contohnya dalam rangka untuk apa? Persaksian. Nah, barakallahu fikum. Aslinya itu ngomong eh, si fulan itu kepalanya botak, eh, kakinya pincang, hidungnya pesek, itu enggak boleh aslinya jelek-jeleknya kayak gitu. Tapi kalau antum dalam bab persaksian melihat pencuri, pencurinya sifatnya seperti itu, kemudian antum dijadikan saksi di hadapan apa? polisi, kantor polisi. Bagaimana pencurinya? Oh, pencurinya ciri-cirinya apa? Pencurinya itu eh, bajunya warnanya hitam misalkan. Kemudian kepalanya botak, hidungnya pesek, kakinya pincang misalkan. Nah, ini kan menyebutkan kejelekan orang lain, aib orang lain. Nah, di sini dalam rangka persaksian diperbolehkan. Karena apa? Dia dimintai untuk persaksian jadi saksi bagaimana ciri-ciri pencurinya. apa maksudnya? Yang dilarang itu menyengaja. Si fulan itu guayanya kalau setoran hadis lancar tapi hidungnya pesek misalnya. tahu ya? Itu termasuk mengejek, masuk dalam riba kalau orangnya enggak ada. Dzikraka akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia membencinya. Paham ya? Seperti itu. Dihindari ghibah, namimah, syaitan mengejek bapakmu itu tukang jual tempe misalkan. Nah, hati-hati. Jangan suka ajak mengejek ya. Hindari barakallahu fikum na'am. Atau persaksian yang palsu. Demi Allah, madunya ini kulaannya enggak enggak boleh sekilonya 50 ribu misalkan. Dia berani sumpah palsu sumpahnya. Padahal kulaannya cuma sekilonya 15 ribu. Itu contoh aja, contoh. Paham ya? Contoh sumpah palsu seperti itu juga haram hukumnya. Paham ya? Jadi lebih lebih baik terang-terangan jujur kalau harus nyebutkan. Enggak nyebutkan pun enggak dituntut. Antum misalkan kulaannya 50 ribu, lah kok untungnya kok 100 ribu, nggak masalah, boleh. ya? Tapi kalau dituntut menyebutkan yang jujur, ya? Kulaannya ini 50 ribu. Itu kalau harus menyebutkan. Tapi kalau gak harus menyebutkan, nggak dituntut untuk menyebutkan. Tapi yang berbahaya yang sumpah palsu tadi. Demi Allah, wallahi, demi Allah, palsu. Nah, ini kulaannya nggak boleh beli sekian, tapi cuma sepuluh ribu ada asalnya Contohnya aja seperti itu. Jadi sumpah palsu termasuk apa? Ucapan yang khabis. wajamil akwal al khabisah dan seluruh ucapan-ucapan yang jelek. Wa dan juga seluruh kesyirikan. Wal kufur dan kekufuran. Kulluha akwalun khabisatun. Semuanya adalah ucapan-ucapan yang jelek. La tartafi'u ilallah azza wa jalla wa la Itu semuanya tidak akan terangkat nam kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Jadi kalau tutur kata yang jujur. Antum tadi dari mana? Dari toko sebelah. Ya sebelah ini beneran, bukan toko pojok yang jauh sana itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan apa? Jangan nah barakallahu fikum eh membikin semacam apa? Tauriah. Paham ya? Tauriah yang tujuannya untuk mengelabui si penanya pada tidak pada tempatnya jangan. Barakallahu fikum. Tanya, tadi kemana? Toko sebelah ya sebelah. Paham ya? Yang ma'ruf itu. Yang sebelah yang sana yang toko pojok jauh sana itu. Nah, Allah musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat berikutnya. Kulluhu aqwalun khabitha la tartafi'u ila Allah 'azza wa jalla wa la tuqbalu. Semuanya adalah ucapan-ucapan yang jelek yang tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah taala tidak menerima kecuali yang bagus, yang baik, at-thayyibu min kulli syai', yaitu apa? intinya adalah sesuatu yang baik dari segala sesuatu. Mau makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, yang baik itu semuanya Allah Ta'ala cintai. Sesuatu dikatakan baik manakala halal diantaranya. Apa maksudnya ya? Halal. Karena sudah kita lewati antara halal dan baik itu apa? Saling apa? Saling melengkapi. Sesuatu yang baik ada sesuatu yang halal dan sesuatu yang halal pasti baik. Apa maksudnya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Sudah kita lewati kemarin pembahasannya. Yakhruju bidzalika ma kana khabithan. Keluar dari atau keluar dengan segala sesuatu yang baik tersebut adalah sesuatu yang khabith, yang jelek. Fa innallaha jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbaluhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya dan tidak menerimanya. Tsumma kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa innallaha al mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan segenap kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada segenap para rasul. Fadalla ala annal mursalin wal mu'minin ma'muruna wa manhiyun. Ini menunjukkan bahwasannya para rasul saja dan segenap kaum mukminin sama-sama diperintahkan dan sama-sama dilarang. Jadi larangan dan perintah tersebut sifatnya umum. Paham ya? Sifatnya umum karena syariat pembebanan syariat yaitu pembebanan ibadah itu umum atau tidak? Umum, berlaku untuk manusia dan juga jin. Dalilnya mana? Naam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Umum, jin juga masuk manusia, paham ya? Karena apa? Karena pembebanan syariat ini sifatnya umum. Orang kufar itu sendiri aslinya mereka juga kena khitab ini. Perintah untuk sholat aslinya. Cuman mereka sholatnya nggak diterima sampai mereka mau ber, berislam beriman. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Oleh karena itu sebutkan dalam Al-Qur'an Karim ketika mereka berada di neraka Sakor, nama salakakum fi Sakor, kalu lam nakum minal Kenapa? Apa yang bikin kau terjerumus dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan dulu kami bukan orang-orang yang sholat. Kami dulu bukan orang-orang yang sholat. Ini menunjukkan bahwasanya kufar saja meyakini. Paham ya? Mengakui bahwasanya mereka bukan orang yang sholat. Dan sholat mereka pun kalau seandainya masih dalam keadaan kekufuran, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai mau menganut ajaran Islam. Nah, berikutnya. La annahum yaf'aluna aw yaqulun syai'an min tilqa'i anfusihim. Bukan berarti mereka mengerjakan sesuatu, berkata sesuatu yang sumbernya dari hawa nafsu atau jiwa-jiwa mereka sendiri. Aumin mustahsanati uqulihim atau beruta berbuat sesuai dengan apa yang dianggap indah akal mereka, bukan itu. Wa ma yaf'alun ma yu'marun wa yatrukun ma anhu. Hanya saja mereka itu kaum mukminin mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka meninggalkan apa yang telah dilarang na'am barakallahu fikum dari mereka qala Allah azza wa jal wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu ini ayat pendek dihafal ini sering muncul ayat yang menunjukkan apa mutabaah ayat yang menunjukkan apa wajibnya mutabaah wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu dan seluruh apa saja yang Rasulullah bawa kepada kalian ambillah kerjakanlah. Dan seluruh apa saja yang Rasulullah larang kepada kalian, tinggalkanlah semaksimal mungkin. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. mohon insyaallah. Nah, ayat ini ayat apa? Ayat yang menunjukkan wajibnya apa? Mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum. Wajibnya mengikuti syariat dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum ma'murun wa manhiyun min qibalillahi jalla wa ala. Maka mereka diperintahkan dan dilarang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan dan perintah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum kullahum ibaduh karena mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah, fala yasbiqunahu bil qaul, maka mereka tidak diperbolehkan mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yataqaddamuna baina yadayillahi wa rasulih. Dan tidak boleh juga mereka enam berani atau mereka mendahului ucapan Allah dan Rasulnya biqaulin au fi'lin maksudnya mereka tidak pula apa diperbolehkan untuk mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya baik dengan sebuah ucapan maupun perbuatan seperti itu wa innama yattabi'unal awamira wa fala yaf'aluna illa ma amara Allah bih dan hanya saja mereka mengikuti perintah-perintah maka mereka tidak mengerjakan kecuali apa yang Allah telah perintahkan kepadanya wa la yatrukuna illa ma halallahu anhu dan mereka tidak meninggalkan suatu perkara kecuali apa yang Allah telah larang darinya. Li'annahum ibadun, dikarenakan mereka adalah hamba-hamba Allah, war rusulu ibadun dan para rasul juga hamba-hamba Allah, wal malaikatu ibadun dan para malaikat juga hamba-hamba Allah taala. Cuman bedanya kalau manusia itu masih memiliki hawa nafsu, paham ya? Tapi kalau para malaikat semuanya suci. Dalam artian semuanya hamba-hamba yang taat disucikan Allah Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari apa? Dari apa? Dari cahaya dari an-nur, para malaikat. Oleh karena itu enggak ada malaikat yang bermaksiat. Semua perintah Allah taala mereka taati. Mereka mengerjakan seluruh yang diperintahkan. Dalilnya mana? Antum Para malaikat mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Enggak pernah berbuat maksiat. Ingat enggak? La ya'suna Naam, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalilnya sangat mudah dihafal. Ya enggak? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun itu sifatnya para malaikat. Mereka enggak pernah berbuat maksiat. Enggak pernah menolak bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan bahkan apa? Wa yaf'aluna Mayuk marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka para malaikat. Na'am barakallahu fikum. Adapun hamba-hamba selain para malaikat tentunya na'am barakallahu fikum tidak maksum dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul. Na'am. Walau kanu bimanzilatin 'azimatin wa jalalatil wa jalalatil qadrin. Walaupun mereka berada di atas kedudukan yang tinggi dan kemuliaan keberadaannya, lakinnahum ibadun akan tapi mereka masih hamba-hamba yattabi'una awamir Allah Subhanahu wa taala yang mereka masih mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali kita apa? Naam kita tinggalkan. Jangan. Kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan sebuah syariat ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, eh, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, Mau tidak mau kita harus sami'na wa ta'na. kita mendengar dan kita taat. Gak boleh mencari pilihan yang lain. Tidak boleh mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mau tidak mau harus sami'na wa ta'na. Kami taat dan kami mendengar. Dalilnya mana larangan tersebut? Nah, Faqad dallat? Na'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al Quran Al Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, kemudian dia justru mencari pilihan yang lain, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Paham ya? Itu nggak pantas, nggak layak. Kok seperti ini ya? Kenapa bisa seperti ini? Nah, dia mencari pilihan yang lain sesuai dengan hawa nafsunya. Haram. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia apa? telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sumber keberuntungan, sumber keberhasilan, sumber kesuksesan dunia dan akhirat adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan beruntung dengan keberuntungan yang sangat luar biasa. Besar. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Kata beliau di sini, qala al mu'minina bima amara bihil mursalin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan segenap kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada segenap para rasul. Summa dakara syahid Wad ala dalil Kemudian setelah itu menyebutkan intinya, syahidnya dan dalil mengenai hal tersebut. Fallahu amar al-mursalin biqaulihi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan segenap para rasul dengan firman-Nya, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat wa wa'malu salihah." Perhatikan baik-baik ini. Wahai segenap para rasul, makanlah oleh kalian dari sesuatu yang baik makanan-makanan yang baik, yang tayyib, yang halal dan beramalah amalan salihah. Suatu amalan tidak dikatakan saleh, suatu amalan tidak dikatakan saleh sampai kapan? Sampai terpenuhi padanya dua syarat. Apa dua syarat itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian sesuatu makanan atau minuman dikatakan makanan itu baik, minuman itu baik kalau halal. Mahum insyaallah ya, kuncinya itu dipegang baik-baik. Naam. Jadi enggak harus mewah, makanan yang baik itu enggak harus mewah. Minuman yang baik juga enggak harus mewah. Pakaian yang baik pun enggak harus mewah. Intinya apa? Halal. Paham ya? Halal. Barakallahu fikum. Naam seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qalu ta'ala kulu minat tanyibat Firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik, ay minal halal, ya kan? yaitu dari yang halal. Makanan yang halal itu banyak sekali. Ha? Makanan yang hasilnya dari apa? Nah, barakallahu fikum sesuatu yang halal itu banyak sekali. Nah, tidak harus mewah tadi ya. Bisa mungkin makan tempe atau tahu, eh, atau yang lainnya intinya halal. Apa maksudnya ya? Nah, tapi makanan-makanan yang haram justru juga banyak pula. Nah, ada yang dinaskan dalam Al-Qur'an seperti daging babi, bangkai, darah, paham ya? Sebutkan dalam as-sunnah seperti apa? Daging anjing, paham ya? Nah, barakallahu fikum atau hewan yang bertaring, eh, atau nah barakallahu fikum na'am al-fuwaisiqah. Al-fuwaisiqah itu al-fawasiqul khams, hewan lima hewan fasik. Itu juga haram dimakan. Lima hewan fasik itu apa saja sebutkan? Lima hewan dijuluki dengan hewan yang fasik karena sukanya merusak seringnya dan membuat apa? keributan hewan tersebut dan terkadang membahayakan juga. Nah, melima hewan fasik itu apa saja? Sebutkan ular, tikus, hewan am raja wali, elang, elang sama teman yang mirip ya terus Apalagi lagi? Kala jengking, akrob. Paham ya? Dalam riwayat yang lain sebutkan juga apa? Na barakallahu fikum ya semacam gagaknya mirip. Paham ya? Intinya apa? Intinya itu lima hewan fasik yang haram untuk dimakan. Karena apa? Kaidahnya apa kaidahnya? Kenapa kok jadi haram dimakan? Karena hewan itu diperintahkan untuk membunuh. Apa kaidahnya? Kullu ma kullu ma umira bi qatlih hurrima aywa kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu apa tadi Abdurrahman Naam, artinya apa? Nah, ini kaidah ini. Setiap hewan apa saja kok diperintahkan untuk membunuh, itu haram untuk dimakan. Paham ya? Nah, sebaliknya kullu ma nuhiya an qatlihi hurrima akluhu. Sebaliknya, setiap hewan yang dilarang untuk membunuh itu juga haram dimakan. Nah, itu kaidahnya ya. Nah, barakallahu fikum itu penting sekali. Jadi antum makan kala jengking enggak boleh bikin sop kala jengking itu. Paham ya? Enggak boleh ya. Namallahu musta'an. Atau misalkan yang lainnya, nah menangkap tikus di sate misalkan. Haram. Sangat disayangkan ya salah satu pemimpin Majelis Tafsir Al-Qur'an MTA, JIS Jaringan apa Jamaah Ingkar Sunnah mengatakan cindil itu halal. Cindil, tahu cindil antum? Cindil itu anak tikus. Jadi ibunya ada, mboknya tikus, mboknya cindil tikus itu haram kan? Haram karena termasuk kok kok cindil anaknya halal. Kalau masalah halal itu halal saja, tapi siapa yang mau makan? Kita bahasnya bukan masalah yang mau makan atau tidak. Halal atau haram? Kata dia halal. Cuman siapa yang mau makan katanya. Kita katakan mau makan atau gak mau makan haram. maksudnya ya? Induknya fasikah. Induknya termasuk hewan fasik, tikus. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya. Nam jangan sampai kita nam tergiring, tertipu dengan apa? majelis-majelis yang dikenal dengan majelis tafsir Al-Qur'an. Paham ya? Karena apa? Karena mereka menafsirkan Al-Qur'an bukan dengan as-sunnah, bukan dengan penafsiran para ulama, tapi dengan apa? Dengan per individu, dengan akal mereka. Dalam Al-Qur'an enggak ada pengharaman tikus. Akhirnya apa? Cindil halal. Paham ya? Yang kita lihat bukan masalah karena Al-Qur'an was sunnah itu saling apa? melengkapi. Enggak cukup Al-Qur'an saja. Al-Qur'an harus ada as-sunnah. Antum salat, puasa, gerakan salat diambil dari mana? diambil dari mana? Dari as-sunnah. Mahum salah ya, rincian zakat diambil dari mana? As-sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Antum buka dari surat Al-Fatihah. Paham ya? Sampai terakhir An-Nas pun akan dapati rincian zakat itu. Enggak eh, akan dapati gerakan salat. Didapatkan di mana? As-sunnah. Jadi kalau Al-Qur'an saja enggak cukup. Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa? Jis tadi, jamaah ingkar sunnah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena terkadang menafsirkan seperti itu tadi. Akhirnya kan orang, oh, cindil itu halal. Walaupun gak ada yang makan tapi halal. Kita katakan mau makan atau tidak makan, ada yang makan ataukah enggak haram. Maksudnya ya, masuk dalam apa? Induknya tadi itu. Nah, faisika fa'run, tikus. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, hafidhukumullah. Ai minal halal at-tayyib huwal halal. Ini, ini penting banget ini ya. Yang dimaksud dengan thayyib pasti Sesuatu yang baik, yang bagus itu apa? Halal. Jadi bukan yang riba, hati-hati. Ribawiyah itu sangat kita apa? Berhati-hati sekali. Karena ribawiyah itu walaupun 0,001 persen. <laughs> Ustaz, itu tetap riba. Paham ya? Mending kalau saya tulis tanpa bunga 100 persen. Sudah selesai. Nah, minjam 5 juta, ngembalikan 5 juta juga. Nah, ya, datang tempo untuk membayarnya kok belum sempat dibayar ditunda enggak masalah, tapi enggak dinaikkan juga. Itu bagus sekali pinjam meminjam yang syar'i. Paham ya? Nah, tapi kalau minjam 5 juta kembalikannya 5 juta 100 rupiah, 100-nya sudah riba ini. Hati-hati itu. Paham ya? Nah, itu pun itu pun kalau apa? Tepat pada temponya, ya kan? Kalau enggak tepat pada temponya ditunda, ditunda tapi naik lagi nanti. Paham ya? Oleh karena itu jangan tertipu dengan bank syariah. Nah, BS dan syariah jangan tertipu. Kalau benar-benar syariah antum nyoba saja ngetes. Assalamualaikum, misalkan. Pak, kami mau pinjam satu juta. Mungkin satu pekan ini saja. Nanti kembalikan satu juta boleh enggak? Kalau dia bilang boleh, tafadhol. Ini pinjam-pinjam syar'i, benar-benar syariat. Tapi kalau sudah bilang, mau kalau membalikkan satu pekan ya satu juta seratus rupiah." Nah, seratus rupiahnya ini Hati-hati barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan penamaan tapi al-ibrah bil haqa'iq. Apa tadi? Al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan itu hakikatnya itu ada ribanya atau tidak itu loh. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau kita semuanya misalkan ahlu sunnah faham masalah pinjam minjam, tafadhal silakan. Minjam 5 juta kembalikan 5 juta. Belum mampu bayar waktu tempo pembayarannya ditunda tapi tetap 5 juta. Itu yang syar'i seperti itu. Paham insyaallah? Naam nggak ada uang denda, uang ini, uang itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum wal khabithu wal haram. Sesuatu yang jelek itu maksudnya sesuatu yang haram. Jadi walaupun sebesar apapun harta yang didapatkan kalau itu adalah haram itu khabith namanya. Itu namanya apa? Jelek. Jelek secara zatnya ada, jelek secara penghasilannya. Jelek secara zatnya seperti daging babi. Paham ya? Seperti darah. Nah, barakallahu fikum seperti bangkai. Apa maksudnya ya? Nah, itu jelek secara zatnya enggak boleh dimakan. Paham ya? Ada yang jelek secara apa? Penghasilannya. Mungkin penghasilan dari ribawiyah atau penghasilan dari apa kemarin? Suap, menyuap, sogok menyogok, paham ya? Itu semua itu semuanya adalah haram. Atau yang dihasilkan dari qimar. Qimar itu apa? Perjudian. Jadi hati-hati yang penggemar pemain sepak bola, eh, yang berlalu-berlalu, berikutnya enggak perlu ngikutin lagi. Eh, wah ini sepak bolanya yang menang mana ini kira-kira. Nah, taruhan dia, taruhan judi. Sekarang model seperti itu. Sekarang sepak bola itu sendiri pertandingan itu jadikan ladang judi sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau contoh yang lain yang antum lihat di pinggir jalan itu apa itu? Merpati. Itu jadi itu judi enggak? Dijadikan itu judi juga perlombaan tapi ada unsur judi si taruhan. Paham ya? Nah, kemudian yang lainnya apa? Ng ngadu apa? Ayam jago. Itu di pelosok-pelosok banyak sekali kalau di sekitar pondok yang itu lihat di sini ya, di luar sana banyak sekali orang-orang yang nah kalau fikum mengadu ayam jantan tadi itu. Padahal larangannya ada enggak? Larangannya ada. Mencaci maki ayam jantan aja dilarang apalagi apa? Antum apalagi ngapain? Allah musta'an. Apalagi mengadu. Paham ya? Jadi mencaci maki aja dilarang apalagi mengadu. Rasulullah mengatakan la subudik dik fa innahu yuqidu lis jangan mencaci maki ayam jago. Karena ayam jantan itu membangunkan kalian untuk sholat. Tapi mencaci maki aja dilarang apalagi mengadu gitu loh. Nah, sekarang kalau misalkan antum barakallahu fikum lewat di jalan lihat ada ayam lagi bertarung. Antum enggak ngadu cuma lihat bertarung. Antum bisa tonton-tonton. Benar. Insyaallah. Paham ya? Pisah ya karena posisinya kalau memungkinkan pisah-pisah. Paham ya? Jangan malah nonton, itu paling yang paling minimnya itu. Tapi kalau antum nonton sudah keliru sudah. Tonton mana yang menang ini. Hati-hati, hati-hati barakallahu fikum, hati-hati karena na'am barakallahu fikum hasil yang dihasilkan dari perjudian atau dari ribawiyah atau dari suap menyuap tadi adalah hasil yang khabis. Naam. Wallahu amara bil akli min at dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk makan dari na'am makanan-makanan yang baik yang bagus ay minal mubahat, makanan-makanan yang diperbolehkan, buah-buahan. Nah, buah apa? Buah apa yang yang halal? Banyak enggak? Banyak. Buah pisang, jambu, mangga, anggur, apalagi? Banyak sekali, semangka. Intinya buah-buahan yang halal. Naam. Wa 'anil akli minal haram wal khaba'is dan melarang dari memakan sesuatu yang haram dan sesuatu yang jelek. Ingat-ingat jelek ini maksudnya adalah haram. Summa dzakara ma yatarattabu 'ala aklil halal. Qal kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang ditimbulkan daripada makan ya sesuatu yang halal qala wa'malu salihah paham ya nah setelah makan yang halal wa'malu salihah paham ya karena kalau orang itu makan makanan yang halal insyaallah akan mendorong dia untuk beramalan saleh tapi kalau makanan-makanan yang haram senengnya senengnya makannya apa sengsu sengsu itu tong seng asu istilahnya paham ya disebutkan di pinggir jalan itu ya ini ngasih tahu aja apa ya di pinggir jalan sana itu kalau antum lihat itu harus hati-hati. Nah, barakallahu fikum rica-rica B1, B2. Nah, B1 itu daging anjing, B2 itu babi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu macam-macam sate jamu. Jamu itu istilah untuk apa? Anjing. Hati-hati itu. Nah, jangan malah wah ini penasaran ini. Hati-hati. Karena ini sekedar mengingatkan bahwasanya apa? Sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini keterkaitannya wa'mal salihan dan beramalah amalan saleh. Ini apa? Karena orang yang makan makanan yang halal itu akan membantu dia beramal saleh. Coba kalau ada orang minum khamr, mabuk gitu. Suruh sholat bagaimana coba bayangkan. sholatnya mungkin salat subuh tiga rakaat. Paham ya? Jadi kalau minum minuman yang haram, makan makanan yang haram itu enggak akan menolong untuk berbuat amalan saleh. Justru akan menjauh dari amalan amalan saleh. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, fa'aklul halal yu'inu 'alal 'amal saleh. Allah, sebutkan di sini. Maka makan sesuatu yang halal itu akan menolong membantu untuk beramalan soleh. Kalau makanannya halal, insya Allah dia akan terdorong untuk beramalan soleh. Tapi kalau makanannya haram, minuman memabukkan, nggak akan mungkin. Tanya Karena apa? Karena akan mengarah pada perkara-perkara yang haram. Wa yaj'alul amala salih mutakabbalan dan akhirnya menjadikan amalan soleh tersebut diterima. Wa amma akulul haram fa innahu yusabbitu wa yukassilu 'anil amali saleh wa yukhadzilul insan. Dan adapun makanan-makanan haram, maka sesungguhnya makanan tersebut memperlambat, membuat orang itu malas untuk beramal-amalan saleh dan membuat manusia itu apa? Nam di uh, rendah dan hina. Menjadikan manusia itu rendah dan hina. Oleh karena itu, kita semuanya sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengoreksi apakah makanan kita itu halal minuman itu, itu minuman kita itu halal, pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang halal, karena itu sebab dikabulkannya doa. Coba bayangkan hadis yang kita lewati. Hadisnya siapa? Abi Hurairah ya. Namruahu Muslim yang kita lewati. Nah, barakallahu fikum disebutkan bahasanya apa? Sudah mengangkat tangannya, bayangkan itu. Mengangkat tangannya ke arah langit, berdoa ya Rabb ya Rabb, wahai Rabbku wahai Rabbku. Dia berdoa. Ini sudah sebab dikabulkan doa. Tapi kenapa enggak dikabulkan? Makanannya haram minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari makanan yang haram. Paham itu ya? Itu sebab tidak dikabulkannya doa. Oleh karena itu perlu berhati-hati dalam berdoa jangan sampai sembarangan. Karena kalau hukum asalnya apa? Al aslu berdoa du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa itu apa? Mengangkat kedua tangan kecuali di tempat-tempat yang dikecualikan. Seperti doa ketika sujud atau enggak perlu sujud sambil gini. Paham ya? Atau ruku, berdoa boleh juga. ya? sujud perpanjang doa nggak masalah. Tapi di situ antum nggak boleh mengangkat tangan. Karena tempat itu memang nggak disyariatkan gitu ya untuk mengangkat tangan. Tapi hukum globalnya seperti antum misalkan menunggu antara adan dan komat mengangkat tangan. seperti malam terakhir antum habis salat ya salat tahajud, salat qiyamul lail ditutup dengan witir misalkan berdoa mengangkat tangan. Hari Jumat misalkan habis asar sampai sebelum terbenam matahari antum duduk atau berdiri atau menyempatkan berdoa mengangkat tangan itu hukum asalnya al asul kedua raf'ul yadain hukum asal dan berdoa itu mengangkat tangan itu kaidahnya ya nah barakallahu fikum seperti itu ikhwan fi din wa jazakumullah jami'an walidzalika tajidul ladzina yaquluna al-haram wa yaktasibuna al-haram min ab'adin nas 'anil ta'ati wa 'anil ibadat sahih oleh karena itu engkau akan menjumpai orang-orang yang suka makan makanan haram. Bekerja mencari penghasilan-penghasilan yang haram. Itu termasuk orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh dari ketaatan dan ibadah. Coba orang yang judi, main kartu itu, eh, itu main kartu gara-gara main kartu itu sholat di jamak, jamak takdim. Paham ya? Mulai main kartunya maghrib, wah maghrib. Dia masih sholat dia, sholat maghrib, jamak sekalian isyaknya. Karena nanti belum sempat belum belum tentu sempat apa Salat Isya jamak takdim sudah. Maghrib, Komat, salat Isya, main kartu setelahnya. Itu nanti pun saya malam, malam sudah enggak qiyamul lain, enggak salat malam, datang waktu subuh. Waktu subuh itu paling terakhir untuk mereka biasanya. Setelah salat subuh, sebagian mereka udah ngantuk enggak salat sudah sampai jam 10 pagi bangun. Bangun pun posisinya apa? Dia banyak hutang karena malamnya kalah. Paham ya? Jadi main kartu itu seperti itu orang pemain kartu itu harus perhatikan. Nah, yang kalah-kalah itu banyak hutang mesti. Nah, di mana saja kalau orang sudah kecanduan main kartu berjudi, itu sebenarnya banyak hutang. Banyak hutang. Sampai motor jual, rumah pun dijual juga. Paham ya? Harga diri pun dijual. Demi apa? Melunasi hutang perjudian dan wal billah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum perjudian itu adalah haram yang mengantarkan kepada kerendahan. Naam. Allahumma musta'an. Kita lihat wa aktsalin nas anis salawat dan manusia yang paling pemalas untuk salat ini orang yang suka makan makanan haram mencari penghasilan-penghasilan yang haram. Allahumma musta'an. li anil harama saqula fi butunihim wa qulubihim fakassalahum salahum ta'ah. Karena sesuatu yang haram itu berat di perut-perut mereka, di hati-hati mereka. Akhirnya membuat mereka itu malas dari melakukan ketaatan. Hati-hati kalau makan makan yang halal. Walaupun sedikit, ringan, enggak masalah yang penting halal. Na'am barakallahu fikum. Bi khilafil ladzi yataghadza bil halal. Berbeda dengan orang yang makanan pokoknya adalah makanan yang halal. Wa yataharral halal dan berupaya untuk senantiasa halal yang dia makan. Fa inna dzalika yu'inuhu ala taatillah wa yulinu qalbahu wa yuraqqiquhu. Maka yang seperti itu bisa menolong orang tersebut untuk senantiasa mentaati Allah dan melunakkan hatinya serta melembutkan hatinya. Orang kalau suka makan makanan yang halal, insya Allah hatinya lembut. Tapi kalau yang dimakan tuh misalnya sate harimau misalkan, paham ya? Rica-rica singa misalkan. Makanan yang haram misalkan. Nah, kemudian apa? Gulai anjing misalkan. Nah, kemudian sop babi. Nah, antum perhatikan baik-baik. Nah, biasanya tabiatnya itu tersalurkan. Maksudnya mempengaruhi tabiatnya. Karena tabiat yang haram itu akan berpengaruh kepada apa? gerak-gerik orang yang suka makan haram itu nanti. Allah musta'an. Ikhwani fi din azdani wazakumullah kita ambil dikit lagi. Qaulu ta'ala inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku adalah zat yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan Allah taala mengetahuinya. Baik kita tampakkan maupun kita sembunyi-sembunyi Allah taala mengetahuinya. Oleh karena itu jangan merasa wah ini aman nih enggak ada orang lagi nih. Paham ya? Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala melihat barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala melihat dan senantiasa mengawasi kita semuanya. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kita harus senantiasa apa? Mengingat bahwasanya kita ini apa? Harus memiliki yang namanya muraqabah. Sifat muraqabah, sifat yang senantiasa diawasi. Siapa yang mengawasi? Allah Subhanahu wa taala, bukan ustadznya. Paham ya? Yang ngawasi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini melanggar peraturan nih. Wah, enggak ada ustadznya. Nah, ingat Allah Subhanahu wa taala full tanpa terputus 24 jam lebih. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala mengawasi terus-menerus, mengawasi hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku adalah zat yang mengetahui semua apa yang kalian kerjakan. Wa fi hadza tahdhirun lil an yukhilla bi amalihi. Di dalam ayat ini ada peringatan terhadap manusia yang suka meninggalkan amalannya atau suka na barakallahu fikum nam membuat renggang amalannya. Jadi kadang beramal, kadang tidak meninggalkan amalannya. Au yatadhahara bil amal wal ikhlas atau orang yang menampakkan amalan dan keikhlasan wa batinuhu bi khilafi dzalik. Padahal batinnya itu enggak seperti itu. Kalau di hadapan manusia masyaallah senyum-senyum dia. Seakan-akan ikhlas, seakan-akan amalan-amalan yang baik yang ditampakkan, tapi batinnya itu enggak itu loh. Nah, ini hati-hati. Ini termasuk sifat apa? Orang-orang munafikin, menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu, lebih baik kita menampakkan aslinya yang sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Daripada kita seakan-akan bergaya sok misalkan. Eh, seakan-akan bergaya yang paling berilmu, paling paling yang paling alimnya sendiri, yang lainnya kosong, yang lainnya rendah, yang lainnya nggak punya ilmu itu jangan. Paham ya? Kenapa? Ada ancamannya. Eh? Ada ancaman dalam Al-Qur'anul Karim mengenai orang yang dia tuh senang dipuji orang lain dengan sesuatu yang dia tidak milikinya. Masuk dalam kategori apa? Atasabbu bima lam yu'ta. Dia merasa berkenyang-kenyang dengan sesuatu yang dia tidak milikinya. Dia kalau di depan internet, masya Allah, seakan-akan Syekhul Islam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau internetnya mati, Wah, bingung. Afan insyaallah besok ya. Nah, kenapa? Internetnya mati. Ilmu itu enggak ada nah, tidak bersumber pada internet tersebut. Internet, HP, kuota, pulsa atau semisal itu hanya sarana. Sarana aja barakallahu fikum, tapi ilmu pada hafalan Al-Qur'an was sunnah. Ingat-ingat itu ya. Karena banyak orang-orang yang dia berbangga seakan-akan dia sudah top ilmu nomor satu misalkan, padahal dia enggak punya apa-apa. Dia berbangga-bangga dengan apa mengandalkan apa? internet tadi itu hati-hati barakallahu fikum. Nah, akhirnya apa? Ketika internet mati bingung dia. Wah, belum murojaah ini. Nah, kenapa? Kuotanya habis ya. Hari ini lagi rusak jaringan Telkomsel. Allah musta'an hati-hati seperti itu ya, hati-hati. Karena apa? Karena ilmu itu bukan semata-mata yang ada di Google atau ada di internet, tapi apa? dihafal. Qala Allah, qala Rasul. Paham ya? Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim apa ayatnya? Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wala tahsabanna alladziina yafrahuna bima" Ha? La tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Apa artinya? Artinya adalah na barakallahu fikum Jangan sampai orang-orang yang apa yang dia menyangka eh, bangga dengan apa yang mereka datangkan dan mereka senang kalau seandainya dipuji dengan apa yang mereka kerjakan. Padahal apa? Padahal dia nggak ngerjakan apa-apa gitu loh. Cuman dia itu menampakkan seakan-akan kerjaan dia, seakan-akan artikel dia, seakan-akan ilmunya murni milik dia. Paham ya? Padahal kalau ditelusuri dia nggak punya apa-apa, cuman dia bangga dipuji orang lain. Masya Allah si fulan, ustaz fulan, ustaz alan ini hati-hati ini. Nah, barakallahu fikum. Apa berikutnya? Fala tasabannahum bimafazatin minal adzab balahum adzabun alim. Allah Taala mengatakan, maka nah barakallahu fikum hendaknya apa? berhati-hati. Berhati-hati. Nah, dia akan mendapatkan apa? Nah, akan mendapatkan kabar gembira berupa azab. Kabar yang azab. Walahum adzabun alim, walahum adzabun alim dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Allah musta'an. Jadi Na'am barakallahu fikum semuanya semampunya, berdakwah semampunya sesuai dengan ilmu yang dia sampaikan. Qala Allah, qala Rasul, enggak perlu membebankan dirinya barakallahu fikum. Na'am. Ini sekedar apa? Sekedar enam cuplikan dan nasihat bahwasanya jangan sampai kita menampakkan secara dohirnya namun batinnya tidak ada. Tapi upayakan dohir dan batinnya sama. Dohir dan batinnya sama, semampunya, enggak perlu dibebankan barakallahu fikum. Na'am. Fa inna ta'ala alim dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui bima huwa alaih dengan apa yang dia lakukan. La yurawwaju alaihi al-bahraju wal kadhib. Nah, tidak ada yang tersembunyi. Eh? Bagi Allah Subhanahu wa taala nah sesuatu kedustaan atau yang semisalnya. Wala yantani alaihi dhahir ma khubthi al-batin dan tidak pula tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum. Naam dan tidak apa tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menampakkan zahirnya bersamaan apa? bersamaan batinnya itu jelek. Zahirnya nampaknya baik, cuman batinnya jelek itu Allah taala enggak akan tersembunyi. Allah taala akan mengetahuinya. Inna ma hadza fi haqqin nas alladziina la ya'lamuna illa adh-dhahir. Ini semuanya berkaitan masalah hak yang ada pada manusia yang mereka tidak mengetahui kecuali dohirnya. Kita memang dituntut untuk menghukum secara dohir saja, batinnya enggak ada yang tahu. Amal batinu falayaklamu illallah subhanahu wa ta'ala adapun batinnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nasallahu alaihi afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah rabbil alamin